Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik Ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Anugerah Dan juga kenikmatan yang banyak Kenikmatan dunia Maupun kenikmatan agama Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang syarat diterimanya amal soleh Syarat diterimanya ibadah Allah SWT Menciptakan manusia dan jin Adalah untuk beribadah kepadanya Allah SWT berfirman Wa ma khalaqtul jinna wal insa Illa liya'budun dan tidaklah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tentunya adalah cita-cita seorang muslim di dalam dia beribadah kepada Allah Swt untuk diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang diterima Itulah ibadah yang diberikan pahala Dan ganjaran oleh Allah SWT Adapun ibadah yang tidak diterima Maka tidak diberikan pahala Dan ganjaran oleh Allah SWT Orang yang bersodakah akan mendapatkan pahala apabila diterima sedekahnya. Demikian pula orang yang sholat akan mendapatkan pahala dari sholat tersebut apabila diterima sholatnya dan juga ibadah-ibadah yang lain yang Allah sebutkan keutamaan masing-masing dari ibadah tersebut dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW Kapan ibadah tersebut Kita mendapatkan pahala apabila kita mengerjakannya Apabila diterima oleh Allah SWT Rasulullah SAW mengabarkan bahasanya umrah Di bulan Ramadhan Itu pahalanya seperti haji dalam sebuah riwayat yang lain seperti haji bersama Rasulullah SAW. Kapan seseorang mendapatkan pahala ini? Apabila umrahnya diterima. Rasulullah SAW mengabarkan barang siapa yang sholat sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kapan diampuni dosa yang telah lalu? Apabila diterima amalannya Kalau sholatnya tidak diterima Maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Demikian pula orang yang berpuasa Di bulan Ramadan Karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah SWT Akan diampuni dosanya Kapan diampuni dosanya? Apabila diterima amalannya Kalau tidak diterima puasanya Maka dia tidak mendapatkan pahala dari amalan tersebut Jadi beramal soleh Adalah suatu yang penting Dan diterimanya amalan tersebut Adalah lebih penting beramal soleh adalah sesuatu yang penting Dan diterimanya amalan tersebut lebih penting Menanam bagi seorang petani Adalah sesuatu yang penting Dan memanen dengan hasil yang baik Itu lebih penting daripada menanam itu sendiri oleh karena itu para salaf radhiyallahu anhum rahimahumullah para pendahulu kita mereka sangat perhatian tentang masalah diterimanya amal soleh Seandainya mereka mengetahui bahwasanya satu sujud yang mereka lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala niscaya itu lebih mereka cintai daripada dunia dan seisinya. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat, "Lau alimtu anna Allah yaqbalu minni rak'atain, lakuntu min as'adin nas." Kata beliau radhiyallahu anhu, seandainya aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku dua rakaat niscaya aku termasuk orang yang paling berbahagia. Seandainya dia tahu bahwasanya dua rakaat yang dilakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita tentang sangat pentingnya seorang muslim berusaha untuk diterima amalannya bagaimana amalannya diterima di sisi Allah sehingga dia mendapatkan pahala mendapatkan pahala dari amalan tersebut dan janganlah dia termasuk orang yang beramal dan dia tidak peduli apakah amalan tersebut diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan yang dia lakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban dan dia tidak peduli apakah amalan tersebut diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Apa syarat diterimanya ibadah atau amal soleh seseorang? Para ulama menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya amal soleh ada dua Yang pertama adalah ikhlas Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah Al-ikhlas Yaitu melakukan amal soleh tersebut karena Allah Kemudian al-mutaba'ah Artinya mengamalkan amal soleh tersebut sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat diterimanya amal soleh tidak banyak Bukan lima Bukan sepuluh Tapi hanya dua saja Yang pertama adalah ikhlas Kemudian yang kedua Adalah sesuainya amalan kita Dengan sunnah Rasulullah SAW Al-ikhlas ini berkaitan dengan batin kita Dan sesuainya amalan kita dengan sunnah Ini berkaitan dengan zahir kita Apabila kita memperbaiki Batin Dan juga zahir kita Lahir kita Maka kita berharap Amalan tersebut diterima oleh Allah SWT Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yataqab innama yataqabbalullahu minal muttaqin innama yataqabbalullahu minal muttaqin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa Siapakah orang yang bertakwa? Dan apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Sehingga orang yang memiliki sifat ini maka dia dinamakan muttaqin yaitu orang yang bertakwa. Seorang tabi'in yang bernama Talq Ibn Habib yang meninggal kurang lebih pada tahun 90 Hijriah. Jadi dia termasuk muridnya para sahabat radhiyallahu anhu. Telah mendefinisikan kalimat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang apabila seseorang memiliki sifat ini maka dia termasuk al-muttaqin termasuk orang-orang yang bertakwa. Beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah yang artinya yang dinamakan dengan takwa engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurim minallah di atas cahaya dari Allah artinya di atas petunjuk dari Allah SWT mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan dalil sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Apabila dia beramal Berdasarkan dalil Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Maka dia telah, telah beramal Ala nurim minallah Beramal di atas cahaya dari Allah SWT Tarju thawab Allah Engkau mengamalkan amalan tersebut di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau ala nuri minallah isyarat kepada mutabaah yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan ucapan beliau tarju Allah engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah isyarat kepada keikhlasan. Jadi takwa engkau mengamalkan sebuah amalan di atas cahaya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah yang terpenuhi di dalamnya ikhlas dan juga mutabah. Kemudian beliau mengatakan wa antatruka ma'siyatallah dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala takhafu adzaballah engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala engkau meninggalkan kemaksiatan baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar ala nuri minallah di atas cahaya dari Allah artinya meninggalkan kemaksiatan tersebut bukan karena adat istiadat bukan karena berpikir dengan akal tapi di atas cahaya dari Allah membaca dalil Allah melarang atau Rasulullah SAW melarang kemudian dia meninggalkannya meninggalkan kemaksiatan tersebut karena memang ada dalilnya bukan meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan sesuatu tanpa dasar jadi dia meninggalkan kemaksiatan dengan dasar dalil takhafu azab Allah engkau takut dengan azab Allah swt bukan karena takut kepada manusia atau malu kepada manusia tapi karena takut dengan azab Allah SWT yang pedih. Ucapan beliau ala nuri minallah meninggalkan kemaksiatan atas dasar cahaya dari Allah SWT isyarat kepada mutabaah. Dan takhafu azab Allah engkau takut dengan azab Allah SWT isyarat kepada keikhlasan. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan amal soleh dan juga meninggalkan kemaksiatan dengan dalil dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mewujudkan di dalam amalannya dua perkara ini yaitu ikhlas karena Allah SWT di dalam beramal dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam amalannya. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya Salah seorang murid Imam Syafi'i rahimahullah Yang bernama Fudail Ibn Ayyad rahimahullah Yang meninggal pada tahun 187 Hijriah Ketika beliau menafsirkan ayat ini Yaitu firman Allah SWT Ahsanu amana Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya Apa yang dimaksud dengan Amalan yang paling baik Maka beliau mengatakan Akhlasuhu Wa aswabuhu Amalan yang paling baik Kata beliau Adalah amalan yang paling ikhlas Dan amalan Yang paling aswab Yaitu yang paling benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Amal semakin ikhlas, semakin baik. Dan amalan semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka semakin baik. Sebaliknya amalan yang semakin jauh dari keikhlasan, maka semakin jelek. Dan amalan yang paling jauh dengan semakin jauh dengan sunnah Rasulullah SAW maka semakin jelek. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Yaitu yang paling ikhlas kata beliau dan juga yang paling benar. <clears throat> Kemudian beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Aba Ali, ma akhlasuhu aswabuh?" Wahai Abu Ali, Abu Ali Ini adalah kunyah Dari Fudhal ibn Ayyad Rahimahullah Apa yang dimaksud dengan amalan Yang paling ikhlas Dan yang paling benar Kemudian beliau mengatakan Innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban Lam yuqbal Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan Lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Boleh mengatakan sesungguhnya amal soleh apabila ikhlas karena Allah tetapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW tidak benar caranya maka tidak diterima dan apabila amalan tersebut sesuai dengan contoh Rasulullah SAW akan tetapi tidak ikhlas maka tidak diterima hatta yakuna khalisan sawaban sampai amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi amal soleh diterima dengan dua syarat ini. Kemudian beliau mengatakan al khalis ayyakuna lillah. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah amalan tersebut diamalkan karena Allah SWT Bukan karena pujian manusia Sanjungan manusia Atau tujuan-tujuan dunia yang lain Wasawab Ayyakuna ala sunnah Dan yang dimaksud dengan sawab atau benar Adalah berada di atas sunnah Sesuainya amalan tersebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan para pendahulu kita yang sudah lama mereka mengabarkan kepada kita tentang dua syarat diterimanya amal soleh, yaitu ikhlas dan juga mutabaah kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ikhlas dan jadi masuk dengan ikhlas maksud dari seorang hamba dari mengamalkan amalan tersebut baik amalan yang berupa ucapan maupun perbuatan adalah menginginkan wajah Allah SWT menginginkan keridhaan Allah bagaimana Allah SWT ridha terhadap dirinya itu saja Tidak mengharapkan dari amalannya Tujuan dunia Baik itu pujian Dan sanjungan dari manusia Maupun tujuan-tujuan duniawi yang lain Ini yang dimaksud dengan keikhlasan Dia sholat Lillahi ta'ala Beriktikaf Lillahi ta'ala Umrah hanya ingin mencari ridha Allah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap dirinya di dunia dan juga di akhirat dan dia tidak bersedekah kecuali mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan rasa syukur dari manusia dan juga imbalan dan juga pujian dari manusia. Allah SWT mengatakan menceritakan tentang ucapan orang-orang ikhlas di dalam bersedekah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura sungguhnya kami memberikan makan kepada kalian memberi makan kalian liwajihillah karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan pembalasan. Karena kami hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala syukura dan kami juga tidak mengharapkan rasa syukur. Tidak mengharapkan dari manusia untuk mengucapkan terima kasih mengucapkan rasa syukur kepadanya Meskipun Orang yang diberi Maka termasuk adabnya adalah memberikan rasa syukur Berterima kasih Kepada orang yang memberinya Karena Rasulullah SAW bersabda La yashkurullah Man la yashkurun nas Tidak berterima kasih kepada Allah Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia jadi orang yang diberi Maka adabnya dia berterima kasih Mendoakan Adapun orang yang memberi Maka janganlah dia mengharap Untuk supaya manusia berterima kasih kepadanya Jadi ini adalah termasuk Kesempurnaan ikhlas seseorang Jadi dia mengamalkan amalan yang soleh Bukan karena riak menginginkan dilihat oleh manusia dan juga bukan karena ingin didengar oleh manusia. Orang yang tidak ikhlas di dalam ibadahnya maka dia akan merugi dan akibatnya fatal. Yang pertama tidak diterima ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Tidak butuh dengan tandingan. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut Artinya mengharap pahala dari Allah Dan juga mengharap pahala dari selain Allah SWT Amalan yang seperti ini kata Allah SWT Taraktuhu wa syirkah Maka aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya Para ulama mengatakan Maksudnya Allah SWT tidak akan menerima amal ibadah yang seperti ini yang di dalamnya pemiliknya mengharapkan pahala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala dari Allah dan juga mengharap pahala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat yang kedua, orang yang riak di dalam amalannya maka dia telah melakukan syirik kecil. Dan ini adalah termasuk dosa besar Bahkan para ulama mengatakan Syirik kecil Ini lebih besar dosanya Daripada dosa-dosa besar Dosa-dosa besar Contohnya seperti membunuh Berzina Riba Maka ini adalah termasuk dosa-dosa besar yang kita ketahui bahayanya. Dan syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar tersebut. Para ulama berdalil dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi sadiqa Aku bersumpah dengan nama Allah dengan sebuah kedustaan itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah dan aku dalam keadaan jujur Aku bersumpah dengan nama Allah dan aku dusta itu lebih saya cintai daripada bersumpah dengan selain nama Allah dan aku dalam keadaan jujur. Intinya beliau berdusta itu lebih dicintai oleh beliau daripada bersumpah dengan selain nama Allah. Karena berdusta ini termasuk dosa besar. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah maka ini adalah termasuk syirik kecil. Para ulama mengatakan menunjukkan bahwasanya syirik kecil meskipun dinamakan asyirkul asghar, syirik yang kecil, tapi dia dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Jadi jangan kita anggap anggap remeh. yang dinamakan dengan riak. Karena ini adalah dosanya besar. Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di antara akibat riak orang-orang yang riak di dalam amalannya maka mereka lah yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat. Mereka lah yang pertama kali akan dinyalakan api neraka itu dengan mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Inna awalan nasi yuqdha yawmal qiyamati alaih Rajulun ustushhid Sungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili Pada hari kiamat Yang pertama adalah Seseorang Yang mati syahid didatangkan kemudian ditunjukkan kepadanya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya selama di dunia kemudian ditanya apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dia mengatakan qataltu fika hatta ustushhidtu aku dahulu di dunia telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kemudian Allah berfirman dan dia lebih mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Dan Allah tidak bisa didustai. Allah mengatakan kadzabta. Engkau telah berdusta. Engkau telah berperang supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang jari itu seorang pemberani seorang pahlawan seorang yang tidak takut mati faqad qil dan sungguh manusia sudah mengatakan ucapan ini artinya manusia sudah banyak yang memujimu mengatakan kau adalah seorang pahlawan seorang pemberani seorang yang tidak takut mati seorang yang bertawakal Kemudian dia diperintahkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan seorang yang mempelajari ilmu agama dan mempelajari Al-Quran. Ditampakkan kepadanya kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya di dunia. Kemudian ditanya apa yang kau lakukan terhadap kenikmatan ini. Dia mengatakan Aku telah menuntut ilmu Dan aku telah membaca Al-Quran Karena dirimu Kemudian Allah berkata kepadanya Dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang ada di dalam hatinya Kadapta, Engkau telah berdusta Apa yang engkau katakan adalah dusta Engkau belajar dan membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang yang alim dan supaya dikatakan bahwasanya engkau adalah seorang qari yaitu orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an. Faqad qil dan sungguh manusia sudah mengatakan ucapan ini. Mereka sudah memujimu mengatakan kau adalah seorang alim, mengatakan kau adalah seorang qari, seorang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an Kemudian dia diperintahkan Dan dilempar ke dalam neraka Kemudian yang ketiga Didatangkan seorang yang dermawan Yang selama di dunianya Dia berinfak bersadakah. Kemudian ditanya tentang Diberitahu Diperlihatkan kepadanya tentang Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya Kemudian ditanya Apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan ini Maka dia mengatakan Ya Allah Tidak ada sebuah jalan Yang engkau memerintahkan saya Untuk berinfak di dalamnya Kecuali aku infakkan Memberikan sodakah untuk anak yatim Orang fakir Orang miskin Wakaf Dan juga amal-amal yang lain tidak ada sebuah jalan yang Allah ridha apabila dia berinfak di dalamnya kecuali dia infakkan. Kemudian Allah mengatakan Kadabta Engkau telah berdusta dan apa yang kau ucapkan adalah bohong dan dusta belaka. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya. Engkau tidak melakukan itu semua kecuali supaya dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang jawad yaitu orang yang dermawan orang yang baik hati orang yang tidak takut miskin Fakat kil dan sungguh manusia sudah melakukan telah memujimu dengan ucapan tersebut tetangga masyarakat sekitar teman-teman mereka mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang dermawan kemudian diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Mereka tiga golongan ini bukan preman dan juga bukan pelacur. Tapi mereka adalah orang-orang yang beramal saleh. Berjihad, menuntut ilmu dan juga bersedekah dan juga berinfak. Cuma karena mereka tidak bisa menjaga hatinya tidak ikhlas karena Allah Swt akhirnya akibatnya fatal menjadi orang yang pertama kali dinyalakan api neraka itu dengan mereka oleh karena itu seorang muslim hendaklah dia memperhatikan keikhlasan ini dan berusaha untuk mendapatkan keikhlasan di dalam beramal di antaranya atau di antara caranya yang pertama adalah memerangi was-was dari setan dan juga bisikan-bisikan setan apabila dia ingin menghancurkan amalan kita dengan riak, dengan sum'ah dan juga tujuan-tujuan dunia yang lain dan tidak menyerahkan dirinya kepada setan apabila datang was-was segera dia lawan. Apabila setan membisiki supaya kita berbicara di antara manusia tentang amalan yang sudah kita lakukan, maka kita lawan dengan berusaha untuk tidak memberitahukan amalan ini kepada orang lain. Itu namanya melawan was-was dari setan. Termasuk diantaranya adalah berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minar riya wasum'ah wal ujub atau dengan bahasanya ya Allah lindungilah saya dari sifat riya berikanlah keikhlasan kepada saya berlindung kepada Allah dari godaan setan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim apabila datang kepadamu waswas dari syaitan maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kalau kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa memperbanyak doa, meminta keikhlasan dan dilindungi dari kesyirikan. Dan memilih waktu-waktu yang mustajab. Seperti ketika sepertiga malam yang terakhir atau di antara adzan dan iqamah ketika sujud ketika dalam keadaan safar dan juga setiap waktu terutama ketika datang bisikan-bisikan tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan Allah menyuruh kita untuk berdoa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan Rabb kalian telah berfirman ud'uni astajib lakum mintalah kepadaku berdoalah kepadaku ini saya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan ini jarang dilakukan oleh oleh kita. Yaitu meminta kepada Allah keikhlasan. Kadang kita minta ini, minta itu, minta dimudahkan urusannya, minta dimudahkan rezekinya, minta dijaga rumah tangganya, minta dipermudah urusan anaknya. Tapi jarang di antara kita yang meminta kepada Allah supaya dia berikan keikhlasan. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang apabila kita baca, insya Allah akan hilang apa yang ada di dalam hati kita berupa syirik kecil. Beliau pernah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebuah doa Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau wa ana a'lam dan aku tahu dan sadar bahwasanya aku sedang berbuat syirik kecil tersebut. Tahu bahwasanya dia sedang riak tahu bahasa dia sedang tidak ikhlas. Wa astaghfiruka limal alam dan aku memohon ampun kepadamu terhadap perbuatan syirik syirik kecil yang aku lakukan sedangkan aku tidak sadar. Karena syirik kecil ini sangat samar. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya syirik kecil itu bisa seperti atau samarnya seperti seekor semut yang kecil yang berwarna hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada malam yang pada malam yang gelap gulita. Artinya tidak terasa, tidak terdengar. Ini adalah samarnya syirik. Sehingga perlu kita berdoa, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Apabila kita membaca doa ini Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam maka akan hilang apa yang ada di dalam hati kita berupa kesyirikan kecil. Dan ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara doa beliau Allahumma ja'al amali kullahu khalisa Waja'alhu liwajhika khalisa wala taja'al li ahadin fihi syai'a Beliau pernah mengatakan ya Allah jadikanlah amalanku semuanya ikhlas dan jadikanlah amalan tersebut adalah ikhlas karena wajahmu Kemudian beliau mengatakan dan janganlah kamu jadikan engkau jadikan di dalam amalan saya bagi siapapun. Artinya jangan engkau jadikan bagian di dalam amal saya bagi manusia atau bagi makhluk. Ini adalah para salaf. Bagaimana mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keikhlasan. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan ikhlas adalah berusaha untuk menyembunyikan amal soleh Sebagaimana dia menyembunyikan Dosa-dosa yang dia lakukan Berusaha untuk menyembunyikan amal soleh yang dia lakukan Sebagaimana dia berusaha Untuk menyembunyikan kejelekan Dan dosa yang dilakukan di antara manusia Dan ini yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim Apabila amalan bisa diamalkan tanpa dilihat oleh manusia tanpa didengar oleh manusia maka dia lakukan supaya lebih dekat kepada keikhlasan adapun amalan-amalan yang memang harus dilihat oleh manusia seperti sholat berjamaah atau melakukan umroh dan juga haji maka ini tidak bisa sendirian harus dilihat oleh orang lain dan tentunya di sini ujiannya semakin berat. Tapi selama amalan tersebut bisa kita sembunyikan, maka untuk apa kita perlihatkan kepada orang lain? Para salaf kita dahulu mereka berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Zainal Abidin putra dari Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum Beliau adalah termasuk ulama kota Madinah di zamannya. Di antara amalan beliau adalah memberikan infak, memberikan makanan kepada orang-orang fukara yang ada di kota Madinah. Ketika malam hari, beliau keluar dari rumahnya dengan membawa makanan semampu beliau dan dibagikan kepada fukara dan ditaruh makanan-makanan tersebut tersebut di depan rumah-rumah mereka. Dan orang-orang fakir miskin saat itu ketika mereka memasuki, memasuki waktu pagi menemukan makanan-makanan tersebut dan tidak mengetahui siapa yang telah mengirimkan makanan tersebut tidak mengetahui Sampai akhirnya meninggal Zainal Abidin Dan terputuslah makanan tersebut Mereka tidak menemukan Di depan rumah mereka ketika pagi hari Makanan Baru setelah itu mereka mengetahui bahwasanya selama ini Yang telah mengirimkan makanan kepada mereka adalah Zainal Abidin di antara mereka Atau di antara para salaf Ada yang berpuasa Bertahun-tahun Dan keluarganya tidak tahu Bahwasanya dia berpuasa Karena dia bekerja di pasar Dan kalau siang hari Makanan dikirimkan kepadanya Tapi makanan tersebut tidak dia makan dia pura-pura masuk kamar atau di tempat yang lain yang tersembunyi akan tetapi makanan tersebut dia serahkan kepada orang-orang fakir miskin dan dia sendiri tidak makan dan berusaha supaya amalan ini tidak diketahui oleh keluarganya sampai oleh istrinya oleh anak-anaknya tidak mengetahui bahwasanya suaminya atau bapaknya ini dalam keadaan berpuasa karena memang tidak butuh mereka mengetahui bahasanya kita berpuasa Dan ada di antara mereka Menangis Takut karena Allah SWT Meneteskan air mata Dan istrinya yang ada di sampingnya Tidak tahu kalau dia sedang menangis Karena zaman dahulu Kalau sudah malam hari Mereka mematikan lampu Sehingga dia menangis Mengingat Allah SWT Dan istrinya tidak tahu Kalau dia sedang menangis Demikianlah para pendahulu kita berusaha untuk menyembunyikan amalan yang dia lakukan supaya bisa mendapatkan pahala dan juga bisa meraih keikhlasan karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, di antara syarat supaya amalan kita diterima oleh Allah SWT adalah al-mutabaah. Yaitu sesuainya amalan kita dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam enam perkara sesuainya amalan kita dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam enam perkara yang pertama sesuai sebabnya sesuai sebabnya apabila tidak sesuai sebabnya maka berarti amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang bertahajud karena sebabnya sudah datang waktu malam hari dan disunahkan kita untuk sholat malam, maka ini sebabnya benar. Tapi kalau orang yang sholat malam bertahajud karena sebab yang tidak disyariatkan seperti contohnya karena malam tersebut adalah malam tanggal 27 Rajab. Maka ini melakukan tahajud tetapi dengan sebab yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin supaya amalan kita sesuai dengan sunnah, maka yang pertama harus sesuai sebabnya. Kemudian yang kedua, sesuai jenisnya Apabila tidak sesuai jenisnya Meskipun lebih mahal Atau lebih berharga di hadapan manusia Tidak akan diterima Seperti orang yang Menyembelih hewan korban Dengan menyembelih kuda Maka ini tidak diterima Meskipun kuda Lebih mahal dari sapi lebih mahal dari kambing. Tapi karena tidak sesuai jenisnya dengan dengan jenis yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga, sesuai jumlahnya. Apabila sesuai jumlahnya dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ini berarti mengikuti sunnah beliau. Tapi kalau tidak sesuai jumlahnya Meskipun jumlahnya lebih banyak Maka ini berarti menyelisih Sunnah Rasulullah SAW Seperti orang yang sholat duhur Lima rakaat Lima rakaat lebih banyak daripada empat rakaat Tapi bukan berarti dia mendapatkan pahala yang lebih besar Apabila dia sholat lima rakaat Bahkan yang dia katakan yang dia lakukan adalah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia ingin mengikuti sunnah, maka sholat duhur empat rakaat sesuai dengan jumlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, sesuai keifiyahnya, yaitu sesuai bagaimananya, caranya. Apabila tidak sesuai caranya, meskipun isinya sama Maka amalan tersebut berarti menyelisih sunnah Rasulullah SAW Seperti orang yang berwudu Dengan membalik caranya Dimulai dari kaki Kemudian tangan Kemudian kepala Kemudian wajah Kemudian tangan Meskipun apa yang dia basuh adalah lengkap sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran Tangan, wajah, kepala dan juga kaki Tapi kalau caranya dibalik Maka amalan tersebut tidak diterima Karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Kemudian sesuai dari segi zamannya Dari segi waktunya Seperti orang yang mau berkorban maka waktunya adalah setelah melakukan sholat id. Adapun apabila korban tersebut disembelih sebelum sholat id, maka tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang dia menyembelih korban sebelum sholat id. Beliau mengatakan syatuka syatulahmin. Hewan atau kambing yang engkau sembelih adalah kambing daging saja Artinya bukan kambing korban Itu adalah kambing daging saja Karena tidak sesuai zaman yang dilakukan Dengan zaman yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Demikian pula sesuai dari segi tempatnya Apabila syariat sudah menentukan sebuah tempat Untuk beribadah kemudian dia mencari tempat yang lain, maka amalan tersebut berarti tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Contohnya seperti itikaf, maka tempatnya adalah di masjid. Kalau seseorang melakukan itikaf di luar masjid, berarti dia telah menyelisih sunnah. Karena Allah SWT berfirman, Wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian dalam keadaan bertikaf di dalam masjid. Orang yang mau mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam beribadah dan supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus mengikuti sunnah beliau di dalam enam perkara ini. Dari segi sebabnya, jenisnya, kadarnya, caranya, waktunya dan juga tempatnya. Jadi seorang berusaha untuk mengikuti ibadah Rasulullah SAW di dalam enam perkara ini. Dan orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam beribadah, maka amalannya tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan cara untuk mendapatkan al-mutaba'ah atau bagaimana supaya amalan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah dengan menuntut ilmu agama, bertafakuh, berusaha untuk mencari ilmu dan juga menuntut ilmu. Dan tidak ada cara yang lain cara untuk supaya amalan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Satu-satunya cara adalah menuntut ilmu Dan Rasulullah SAW bersabda Man yuridillahu bi khairan Yufaqihu fid din Barang siapa Yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya Maka dia akan dipakaikan terhadap agamanya Menuntut ilmu Dengan berbagai cara Mendatangi majelis ilmu bertanya kepada orang yang berilmu Membaca Mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat Maka ini semua adalah termasuk Cara-cara di dalam menuntut ilmu Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa Yang menempuh sebuah jalan Yang dia mencari ilmu di dalam jalan tersebut maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga surganya Allah SWT dengan demikian kita sudah menyelesaikan tentang materi ini yaitu tentang syarat diterimanya amal soleh apabila hari ini adalah hari yang terakhir dari Ramadan maka berarti besok tidak ada kajian namun apabila eh, besok ternyata adalah hari yang terakhir maka besok sore insya Allah masih ada kajian Itulah yang bisa kita sampaikan Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah Dan bagi yang memiliki pertanyaan Silahkan maju ke depan setelah kajian Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh